السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مالك رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Kita masih di dalam kajian keutamaan membaca Al-Quran dan sopan santunnya. قال الله تعالى ومن أهم الأدب وأوجبها أن يكون في حال تلاوته متدبرا لما يقرأ متفهما له حاضر القلب عنده قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته ولتيذكر أولو الألباب Dan diantara sopan santun dalam membaca Al-Quran adalah Hendaknya ketika membaca Al-Quran Maka berusaha untuk memahami Arti daripada apa yang dibacanya Hadirul qalbi indahu Dengan khusyuk dia membaca Hadir hatinya ketika membaca Sebagaimana firman Allah SWT Al-Quran adalah kitab yang diturunkannya kepadamu wahai Muhammad yang membawa keberkahan supaya mereka itu merenungi tanda-tanda kebesaran di dalam Al-Quran dan supaya mereka selalu ingat daripada mereka-mereka orang-orang yang mempunyai akal yang cerdik. <clears throat> Jadi kata beliau di sini di antara sopan santun yang hendaknya kita laksanakan ketika membaca al Quran adalah berusaha memahami arti daripada apa yang kita baca. Memang benar ulama berkata bahwasanya Al-Qur'an itu bela, beda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Dimana kalau bacaan wirid kalau kita tidak memahami artinya maka kita tidak mendapatkan pahalanya. Dalam artian memahami arti di sini bukan harus secara mendetail, tapi di sini cukup dengan cara global. Misalnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu adalah artinya bertasbih dan mensucikan Allah. Cukup. Terus astaghfirullahalazim wa atubu ilaih artinya meminta ampun kepada Allah. Cukup. Nah, jadi nggak harus secara mendetail. Tapi kalau sama sekali tidak tahu artinya, maka ulama berkata tidak akan mendapatkan pahalanya. Itu yang pertama. Kalau wiritan itu tidak dibaca secara kontinu, maka kita tidak akan mendapatkan khasiatnya. Kalau kita ingin mendapatkan khasiat daripada wirid-wirid tertentu, maka kita harus kontinu dalam bacanya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Al-Qur'an, baik tahu artinya atau tidak paham artinya, Baik Al-Quran itu dibaca dengan cara kontinu atau tidak kontinu, maka tetap kita dapat pahalanya. Oleh karenanya, kita ingatkan bagaimana Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa Allah wa askanahu wa iya nafasihal jinan. Beliau itu pernah bermimpi berhitab dengan Allah Subhanahu wa taala lalu beliau berkata kepada Allah taala dengan apa yang kau sukai hamba-hambamu itu mendekatkan dirinya kepadamu. Maka Allah Ta'ala menjawab tilawati kalami. Dengan membaca firmanku. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi. Bifahmin atau biwir fahmin? Mereka itu membacanya dengan cara pemahaman. Difahami atau tidak? Maka Allah pun menjawab. Bifahmin atau biwir fahmin jadi dengan pemahaman mereka baca atau tanpa pemahaman maka tetap mereka akan mendapatkan pahala dan merupakan sebuah tagerob yang paling aku senangi yang dilakukan oleh para hamba-hambaku. Itulah eh, yang diimpikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun hal itu tidak menjadi sebuah dalil, tapi kan dalil, -dalil yang lainnya ada. Ini coba sebuah inas untuk menguatkan dalil yang sudah ada. Jadi Al-Quran itu difahami nggak difahami tetap mujizatnya tetap ada. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca, kalau kita sampaikan, maka setiap orang mendengarnya itu akan merasa teriang-iang. Jadi ada sesuatu. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya setiap haraf daripada Al-Quran ada seribu mukjizat, ada seribu keberkahan, ada seribu arti. Jadi ada tiga ribu hal di dalam setiap huruf daripada huruf-huruf Al-Quran itu. Oleh karenanya, jadi kalau seumpama mereka itu melakukan ruqiyah menulis jimat dengan Al-Quran, kemudian menulis ke, di dalam kertas dimasukkan ke dalam air, itu namanya ruqyah. Sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga dalam hadis banyak disinggung oleh Nabi. Al-Fatihah Al lima guriatlah. Jadi surat Fatihah itu untuk apa saja sesuai dengan keinginan yang membacanya. Jadi artinya sama seperti al zam-zam. Ma'u zam lima syuribalah. Air zam-zam itu seperti yang diinginkan peminumnya. Diniati apa saja digabulkan. Begitu pula membaca Al-Fatihah juga semacam itu. Oleh karenanya surat yang paling banyak dibaca ketika mereka bertawassul atau meminta hajat kepada Allah SWT itu adalah surat Fatihah. Nah ini salah satu tanda bahwasanya memang selain Al-Fatihah juga semacam itu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita baca kepada orang yang sedang kesurupan, itu dia akan kepanasan bisa keluar jinnya. Kan banyak kita lihat orang-orang yang mengobati orang kesurupan itu. Yang dibaca Al-Qur'an. Tapi subhanallah taksirnya, pengaruhnya itu sangat besar kepada orang yang kesurupan itu. Nah, oleh karena itu dibaca dengan paham atau tidak dipahami tetap hukumnya kita akan mendapatkan pahala dan itu merupakan sebuah tagarub yang paling besar yang paling aku senangi yang paling disenangi oleh Allah SWT sebagaimana tadi firmannya. Gala ta'ala fi ma'radil inkar wa taubih li aqwamin. Mari kita lihat bagaimana Allah mengecam, mencela orang-orang yang baca Al-Qur'an tapi dia itu tidak berusaha bertadabbur, mengambil makna daripada Al-Qur'an itu, malah mereka itu tidak melaksanakan dengan apa yang telah dia bacanya. Allah taala firman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin afaluha?" Apakah ketika mereka membaca Al-Qur'an itu tidak dengan tadabbur, tidak berusaha mencermati, memahami artinya, apakah ataukah di dalam hati mereka itu ada kunci-kuncinya sehingga mereka tertutup untuk melihat apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu. Nah, sehingga para ulama mengatakan menafsirkan ayat ini apa maksudnya? Al-Habibullah Haddad yang mengarang kitab ini dia mengatakan Layakunul muridu muridan hatta yajida fil qur'ani kullama yurid Seseorang murid itu tidak akan sampai ke jalan Allah sampai dia itu melihat, mendapatkan dalam Al-Qur'an semua yang tidak yang diinginkan ada di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Mujizatnya begitu banyaknya dalam Al-Qur'an itu. Nah, oleh karenanya sampai-sampai Allah taala firman, apakah mereka itu tidak mencermati ketika mereka membaca Al-Qur'an itu? Semuanya ada di situ gitu loh. Kita butuh apa? Pelepasan daripada segala macam problem kita ada dalam Al-Quran. Apakah mereka itu saking tebalnya hati mereka kok sampai nggak bisa menembusnya? Itu firman Allah Taala kepada kita semuanya. Nah, oleh karenanya maka hendaknya kalau baca Al-Quran baca begitu saja cepat, hanya membaca kalimatnya saja tapi tidak merenungi artinya. Lebih baik kita membacanya dengan pelan-pelan, lambat, satu bulan hanya satu kali hataman di bulan Ramadan, tapi kita membacanya dengan mencermatinya, berusaha memahami maknanya. Kenapa? Meningkatkan ketakwaan kita. Jadi kalau kita betul-betul melihat sekarang ini, kenapa kok para dai ilallah sekarang ini, baik itu para mubalik, mubalik atau mubalikoh dai dai ya semua, itu kebanyakan mereka itu mengungkapkan ucapan-ucapannya sendiri Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, sebetulnya para dai itu nggak perlulah dia itu mengucapkan dengan ucapan-ucapannya sendiri. Bawa firman Allah. Bawalah hadis Nabi SAW. Itu di dalam firman Allah itu di dalam hadis Nabi itu mempunyai sir yang ketika orang mendengarnya itu maka akan masuk dalam hatinya. Nah, jadi harusnya apa? Ketika kita dakwah, perbanyak bawa ayat, perbanyak bawa hadis, jangan perbanyak membawa lelucon-lelucon yang ada sekarang ini. Oleh karenanya itu sangat-sangat menciutkan hati kita, memilukan hati kita. Kenapa kok sampai-sampai sekarang ini di zaman yang modern sekarang ini kok yang namanya masyarakat kita ini intelektualnya sangat rendah. Bahkan kita-kitanya yang harusnya peduli justru kita itu membodohkan masyarakat. Maaf saya katakan begitu. Kenapa? Pidato yang ada di Indonesia ini cuma di sini aja bikin ketawa-ketawa. Kalau kita pergi ke Yaman, kalau kita pergi ke Mesir, kita pergi ke Saudi nggak ada yang bikin ketawa-ketawa begitu nggak ada. Apalagi di mimbar, di masjid disebutkan kata-kata yang tidak pantas. Ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi yang yang sebenarnya jangan sampai membawa kata-kata yang tidak pantas. Kalau kita mau memperdengarkan lawakan-lawakan ya hendaknya kita tinggal sodorkan saja kepada mereka sih ya. Silakan lihat empat mata, silakan lihat ya di televisi itu hampir setiap malam pasti ada kan di televisi itu. Jadi jangan di sini, ini mimbarnya Nabi. Hendaknya semacam itu. Jadi sampai kapan kita akan membodohi masyarakat kita ini gitu? Harusnya kita jangan membodohkan masyarakat, tapi kita mencerdaskan masyarakat. Tidakkah kita baca dalam hadis Bukhari? Ketika Nabi SAW bagaimana ketika beliau itu sedang menyampaikan dakwahnya. Maka ditampakkan, disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW seakan-akan sebuah seorang kapten, seorang komandan yang memberi aba-aba kepada eh, kepada bawahannya untuk supaya menyerang atau bertahan. Masakum sebakum. Jadi Nabi SAW merah mukanya, kemudian Nabi SAW melantang suaranya. Nah, itulah ketika beliau sedang pidato. Kita kan tidak. Ini mimbarnya Nabi, kita mau kotori dengan menyebutkan kata-kata yang tidak pantas di atas mimbar. Hanya maksud kita supaya mereka ketawa semuanya cukup. Jadi ketika masyarakat kita itu berkumpul di suatu tempat, baik itu di majelis ataupun di masjid ataupun di acara-acara yang bernuansa agama, ini kesempatan buat kita. Kesempatan supaya mereka tahu. Sekarang ini kita ini ber e, berlomba-lomba cepet-cepetan dengan setan. Kita bayangkan. Jadi makanya kadang-kadang kita lihat ya Allah, luar biasa sekarang kerusakan masyarakat sekarang ini. Bayangkan satu minggu kita hadir pengajian berapa kali? Sementara mereka lihat televisi berapa kali dalam satu dalam satu hari? Kalah masih kita ini kalah. Sampai-sampai saya teringat saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim bin Semit ketika beliau datang ke Indonesia. Maka ketika melihat kerusakan zaman terutama di Indonesia ini, maka beliau katakan begini. Kalau seumpama ada seseorang diawasi oleh gurunya selama 24 jam, selalu diawasi oleh gurunya. Dengan lingkungan yang ada sekarang ini masih tetap kalah. Masih tetap anak ini akan terjerumus. Apalagi kalau seumpama kita tidak ada pengawasan. Apalagi seumpama dia itu tidak mempunyai keimanan. Tidak memupuk keimanannya. Sedangkan memupuk keimanan tidak lain kecuali dengan hadir dikir. Hadir majlis taklim. Nah, ini memupuk keimanan kita. Diingatkan lagi, diingatkan lagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Nah, oleh karena itu para hadirin muliakan Allah taala, mari kita bersama-sama kita timbulkan dalam hati kita ini rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sesama. Ingat, tidak akan sempurna keimanan kita. Kalau kita masih melihat kepada orang lain ini adalah orang lain, bukan saudara kita. Tidak akan sempurna keimanan kita. Kalau kita melihat saudara kita sesama muslim ini tidak kita harapkan untuk mereka seperti kita harapkan untuk diri kita sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ajak ajak mereka semuanya kita hadir majelis taklim. Itu ada ustaz itu dia bikin majelis taklim, bawa semuanya. Jadi biar kita nggak kalah. Ini saatnya kita berperang melawan iblis dan kroni-kroninya sekarang ini saatnya. Jadi mereka itu punya siasat yang luar biasa dan kita akui kita kalah. Tapi kita tidak menyerah. Kita akui dengan yang ada sekarang kita kalah. Coba kalau seumpama di alun-alun bikin orkesan, kalah di sini. Tapi insya Allah selama kita masih hidup kita akan berjuang ya. Terutama takmir masjidnya nggak bakal ada lagi di masjid ini orkes-orkes lagi. Siapapun dia, Kapolres yang mana saja, camat yang mana saja, kalau seumpama bikin di depan masjid ini kita akan tentang. Jadi harusnya kita semacam itu. Kita nggak mau cukuplah apa yang sudah terjadi terjadi yang dulu itu cukup. Kita sudah sakit hati kita, Sakit fisik kita, sakit pikiran kita, sakit negara kita karena bencana bencana. Kita lihat kemarin itu apa yang terjadi? Satu kampung itu rusak gara-gara brok bergerak saja tanahnya itu bergerak, rusak satu kampung. Masih baru bergerak. Kalau Allah Taala menginginkan lebih dari itu bagaimana? Jadi cukup biarkan di negara di kota yang lainnya, jangan di kota Bangil. Jadi yang penting di kota Bangil ini insya Allah untuk selama-lamanya tidak akan pernah ada dangdutan yang semacamnya itu tidak akan ada. Insya Allah akan kita tentang terutama di alun-alun depan masjid ini. Jadi seakan-akan tidak ada hibahnya, nggak dihormati yang namanya rumah Allah itu nggak dihormati. Masa rumah Allah di depannya kemudian dibikin orkesan? Jadi sangat tidak pantas. Oleh karena itu mari kita berjuang sama-sama dengan segala macam siasat kita. Kita bujuk mereka, ayo kalau inti mau pesugihan, ayo hati Majlis Salim, insya Allah tokonya laris, bawa, bawa. Kita dengan siasat yang bisa dan itu memang betul. Nggak bakal nggak bakal bohong itu. Kalau kita jadikan majelis taklim ini pesugihan, betul-betul akan menjadi pesugihan lebih lebih baik daripada pesugihan yang datang ke dukun-dukun itu. Sudah syirik, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dalam sini, Allah Taala firman di dalam hadis kutsi dan di dalam hadis yang dibawa oleh Nabi SAW bahwasanya ashidu ya malaikati anni god ghafartu lahum wa anni qad a'taitu mas'alatahum. Saksikanlah wahai malaikatku bahwasanya mereka yang hadir majlis taklim itu semuanya diampunkan, aku ampunkan dosanya. Alhamdulillah. Dan aku berikan semua permintaannya. Apakah tidak ada tidak ada yang lebih daripada pesugihan ini? Ini pesugihan namanya. Jadi insya Allah pesugihan yang membawa pesugihan yang sebenarnya di akhirat nanti. Nah, oleh karena mari kita berusaha bersama-sama, jangan sampai kita kalah sama setan. Jadi saya ini selalu saya katakan, kita ini mempunyai sistem tersendiri di dalam pendidikan anak-anak santri kita. Di mana saya, eh, setiap dua minggu sekali saya update. Saya biasakan kepada mereka untuk bermujahadah. Jadi mujahadah itu berusaha berupaya melawan hawa nafsu. Dan itu disebutkan diabadikan dalam Al-Qur'an di dalam firman Allah taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka-mereka yang melawan hawa nafsunya, melatih dirinya untuk melawan hawa nafsunya, maka aku akan bukakan untuknya pintu-pintu kemuliaan yang dia inginkan. Pintu apa? Bukan hanya satu pintu, pintu kualian, pintu kemuliaan, pintu ilmu, pintu keterbukaan hati, semuanya akan dibukakan Allah taala. Asalkan lakukan mujahadah. Di mana di antara kita yang yang sekarang ini melakukan mujahadah? Ini si Abdul Qadir Jalani itu ketika beliau itu fi bidayatil amri ketika di awal mula beliau itu menanjak mencari makrifat Allah SWT beliau selama 15 tahun lamanya beliau selalu berjalan berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lainnya dari satu kota ke kota yang lainnya makan daripada rerumputan saja yang dia makan untuk mencari makrifat Allah Ta'ala mujahadah melawan dirinya supaya terkendalikan dirinya jangan sampai dikendalikan dirinya oleh nafsu itu nah, tapi kita sekarang mana yang semacam itu sehingga kita sedikit-sedikit kita meniru mereka kita ajarkan kepada anak-anak kira-kira satu bulan setengah lalu di pondok pesantren kita. Kita ajari mereka untuk bermujahadah. Setiap hari harus berbicara dengan setannya minimal 25 kali. Nggak ada sanksinya, tapi cukup. Saya talqin mereka, ayo sama-sama kita itu mengucapkan ikrar kepada Allah Ta'ala. Allah yang menyaksikan, Allah yang mengawasi kita. Biasakan kita semacam itu. Apa itu? Kami berjanji selama dua minggu, setiap hari, setiap saat. Kalau ada lintasan yang tidak baik bertentangan dengan agama, aku akan berdebat dengannya. Sehingga apa? Begitu ada lintasan, maka paling sedikit minimal 25 kali dia mengatakan, eh setan, anakku gak mau ikut kamu. Aku tahu kamu itu menginginkan aku berada di neraka. Kita ajarkan gitu. Nah, kenapa yang semacam itu kita ajarkan? Supaya mereka sadar, mereka paham ternyata di dalam diri mereka itu ada setannya. Kan banyak orang nggak paham, disangkanya yang ada di dalam diri kita semuanya baik. Semuanya malaikat. Padahal Allah Taala sudah menegaskan, ada malaikat sebelah kanan, ada setan di sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini selalu setiap kita akan melangkah kepada suatu langkah, baik itu kebaikan maupun keburukan pasti. Ada yang menentang, ada yang merentahkan. Ada yang menentang, ada yang menganjurkan. Pasti semacam itu. Yang menentang siapa kalau kebaikan? Setan. Yang menganjurkan siapa? Malaikat. Yang menentang siapa kalau melakukan keburukan? Malaikat. Yang menyuruh siapa yang menganjurkan? Setan. Nah, tinggal kita. Kita yang menghakimi, mau ikut siapa? Kalau kita makanannya haram, kita akan terus ikut setan terus. Susah kita mau ikut malaikat. Tapi kalau kita makanannya halal, kita mau punya kekuatan untuk menentangnya. Nah inilah yang kita ajarkan kepada mereka supaya kita paham. Jadi jangan mau kita itu terus. Kapan Sampai kapan? Sampai kapan? Silahkan kita mungkin jemu ya. Kalau semua hadir majelis taklim semacam ini sampai 2 jam 3 jam kan jemu juga. Silahkan kita cari, cari aktivitas yang lainnya. Dari mulai cari dunia silahkan. Diperintahkan wasari ila ila rabbikum. Dan Allah Taala mengatakan fas'au ila dzikrillah wabtagu fima atakallah eh, fid akhirah. Jadi semua diperintahkan oleh Allah Taala untuk cari dunia silahkan. Tapi hendaknya diniati dengan niat yang baik. Kita mau melakukan apa saja, mau tidur, bukan ibadah, tapi kok diniati dengan yang baik jadi ibadah. Jadi artinya apa? Direkayasa sebisa mungkin, semaksimal mungkin supaya setan itu marah kepada kita. Ingat kan? Ada ceritanya seorang wali Allah melihat setan. Yang satunya gendut, pakai pakaian, satunya kurus, telanjang. Akhirnya dipanggil. Dua setan itu dipanggil. Maka dia datang karena ini wali Allah. Sehingga setan itu nurut kepada dia. Ditanya, kenapa kamu telanjang? Dan kenapa kamu pakaian? Maka yang telanjang itu mengatakan, bagaimana saya tidak telanjang? Orang tuanku itu setiap mau pakai pakaian selalu baca bismillah. Sehingga saya tidak pakai pakaian. Terus kenapa kamu kurus? Ya, bagaimana saya tidak kurus? Orang tuanku itu setiap mau makan selalu baca bismillah. Saya tidak saya tidak bisa makan. Nah, dibikin kurus. Nah, inilah yang harusnya kita upayakan. Jangan bikin seperti yang setan gemuk itu. Kenapa kamu gemuk? Ya, karena Tuhan saya nggak baca bismillah. Ketika pakai pakaian nggak baca bismillah. Ketika bahkan berhubungan badan nggak baca bismillah. Itu juga mereka itu wasyarikum fil amwali wal amulat. Di dalam Al-Qur'an sebutkan kan? Wasyarikum fil amwali wal aulad. Jadi itu firman Allah taala kepada setan. Famsyarikhum, ikut serta bersama mereka dalam harta mereka dan juga dalam anak-anak mereka. Nah, oleh karenanya kata para mufasir bahwasanya setan itu juga ikut bermusyarakah ketika seorang suami berhubungan badan dengan istrinya. Cuma kalau kita dari depan, kalau mereka dari belakang. Kemudian kalau kita tidak membaca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka bisa jadi nutfah yang keluar itu bercampur dengan nutfah yang keluar daripada setan, sehingga anak itu akan akan menjadi lebih banyak kemiripannya dengan setan dari segi sifat-sifatnya itu. Nah, dengan berdasarkan firman Allah SWT tadi. Nah, oleh karenanya ayo kita berusaha bersama bersama-sama terutama keluarga kita. Kita sia-siati gimana caranya supaya mereka mau sholat jamaah, gimana supaya mereka itu mau mendengarkan majlis taklim. Kalau kita melihat itu di BB maupun di apa di eh, apa di internet semuanya itu kan ada siaran-siaran langsung ada seperti sekarang ini alhamdulillah disiarkan langsung ini yang sekarang kita laksanakan. Nah, ini itu apa? Jadi supaya untuk memperluas itu tanda rasa kasih sayang kita dan toleransi kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, kita berusaha, jangan sampai kalah kepada mereka. Walaupun kita sudah kalah benar-benar nyata kalah kita kepada mereka, tapi tetap kita tidak mau mengalah. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan semua kaum muslimin sebanyak-banyaknya insya Allah kita akan selamatkan. Oleh karenanya, caranya apa? Banyak baca Al-Quran. Wa gala Aliyun radhiyallahu anhu la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Qur'an kalau tidak ada tadabburnya dalamnya. Jadi kebaikan pahala tetap dia dapat, tapi kebaikan yang tersembunyi di dalam e, rahasia-rahasia Al-Qur'an itu tidak dapatkan. Nah, oleh karenanya kan ada seorang wali Allah yang bernama Abdul Aziz Ad-Dabbar. Dia itu seorang wali Allah yang sifatnya itu instan yang seperti saya ceritakan, dia itu mendapatkan ilmu langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau ini membaca Al-Quran, tafsirnya Al-Quran sebanyak 600 tafsir. Tapi subhanallah, 600 tafsir ini beliau baca tapi belum bisa memuaskan dia di dalam arti setiap ayat yang dia bacanya. Sampai suatu waktu beliau itu membaca ayat Allah berbunyi, Wa gaddara fahadah. Ketika dia ulang-ulang, ulang-ulang, berusaha mencermati artinya, tampak dan terbuka dia itu dalam ilmu tafsir. Sehingga beliau itu mengarang kitab tafsir. Karena apa? Semua yang terjadi di dalam kaun ini, di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini, semuanya itu kembali kepada ayat tersebut. Jadi semua itu gawiannya Allah, pekerjaannya Allah. Allah yang menggerakkan mereka itu nggak mau hadir di tempat ini. Karena apa? Allah berkehendak yang hadir di tempat ini semuanya itu adalah para kekasihnya Allah yang akan dibahagiakan di dunia sampai di akhirat nanti. Sementara di sana masih belum waktunya. Kita harapkan seperti itu. Sehingga suatu waktu mereka juga akan mendapatkan hidayah, mereka juga akan masuk bersama-sama bersama kita. Atau mereka sibuk, lebih sibuk dengan keduniaannya. Kenapa? Mereka masih belum yakin bahwasanya dunia itu nggak akan kemana-mana. Padahal kalau mereka itu menutup tokonya dari mulai maghrib sampai isya untuk kita hadir majlis taklim, untuk kita membaca Al-Quran bersama-sama, maka itu akan menjadikan barokah. Masih banyak waktunya, setengah delapan sampai jam sembilan kan satu jam setengah masih. Nah, tapi ya itulah kadang-kadang kalau semua setan itu sudah masuk membelunggu kepada hati seseorang susah untuk akan melepaskannya. Bahkan kadang-kadang justru rame raminya itu antara maghrib sama isya. gitu. Itu yang bikin rame siapa? Setan, setan manusia namanya gitu. Nah, jadi oleh karena itu, alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkan taufik, tapi jangan sampai kita itu merusak hati kita setelah ini. Artinya apa? Kita melihat oh berarti yang di luar itu setanul ini, oh berarti yang di luar sana itu terbelenggu sama setan. Jangan. Biarkan kita itu tetap merasa kita adalah orang yang paling rendah di muka bumi ini, orang yang paling membutuhkan, memerlukan kepada doa saudara kita. Nah, sehingga kalau kita semacam itu, maka insya Allah berarti kita terhitung orang-orang yang selamat hatinya. Yaumala yang faumalun walabanun illaman habigal bin Kecuali mereka yang tidak bermanfaat pada saat itu, pada hari itu kecuali mereka yang bersih hatinya dan mereka itu pada saat itulah orang-orang bahagia oleh Allah taala. Wa sadaqa radhiyallahu anhu fa innamal Qur'an innama unzila liyutadabbara. Dan telah benar apa yang diucapkan oleh Imam Ali katanya Alhamdulillah Haddad karena sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan supaya direnungi. Al-Qur'an ini diturunkan supaya difahami dicermati. Wa bitadabbur yufhamul murad minhu. Dengan kita renungi, kita cermati ayat demi ayat, maka kita akan mengerti, memahami apa maksud daripada ayat Al-Qur'an itu. Wa yatawassalu ilal ilmi bihi wal amali bima wal amalu wal amali bima fihi. Dan dengan kita mencermati, kita merenungi setiap ayat yang kita baca, maka akan menyampaikan kita dengan pengetahuan tentang suatu ilmu yang berkaitan dengan ayat yang kita baca dan telah membuka kesempatan bagi kita untuk mengamalkannya. Wahada huwal maksud inzalihi wa ba'tsati rasuli sallallahu alaihi wasallam bihi. Dan inilah maksud utama, tujuan utama daripada uh, diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika fi hali tilawatika bitadabburi wa tafahum. Maka hendaknya Kalian ketika membaca Al-Quran hendaknya dicermati, direnungi setiap ayat yang dibaca. Fa inna takrauhu taqra'uhu al Qur'an ma'a tadabbur wa tafahum khairun min katsirin taqra'uhu al Qur'ani biduni dzalik. Karena sedikit daripada Al-Qur'an yang kamu baca tapi diresapi, direnungi, dicermati, berusaha difahami artinya, lebih baik daripada kamu itu membaca Al-Qur'an yang banyak tapi tanpa hal yang disebutkan tadi. Galabadus salaf rahmatullah alaihim ada sebagian salaf yang berkata, "La an aqra idza zulzilatu wal qari'atu atadabbaruhuma wa atafahhamuhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullah." Ada salah satu salaf salaf berkata, "Saya membaca idza zulzilah, saya membaca al-qari'ah tapi dengan berusaha mencermatinya dan memahaminya itu lebih baik daripada aku baca Al-Quran semuanya. Nah, jadi artinya apa? Jadi yang penting itu dalam baca Al-Quran itu adalah berusaha merenungi. Sekarang Alhamdulillah, tafsir Quran itu kan ada dengan bahasa Indonesia ada. Dengan e, bahasa Pekonia juga ada. Jadi permudah semuanya sekarang ini. Tinggal kita bacanya aja. Tapi subhanallah ketika segala sesuatu dipermudah malah kita itu menjauh gitu. Ini tabiatnya manusia. Wa su'ila ba'du man Gara'a ahaduhuma al baqarah faqat. Wa gara'a al-akhar al baqarah wal imran. Wa ibtada'a ma'an wa khatima wa khatama ma'an. Ayyuhuma afdal? Faqala alladhi gara'a al baqarah faqat afdal. Dan pernah ditanyakan para salafun saleh, ada satu orang yang membaca surat Baqarah sama surat Al-Imran. Al Faham? Sekaligus dalam satu waktu. Ada juga yang baca dalam waktu itu juga dia mau baca Al-Baqarah. Jadi ada dua orang, satunya baca surat Baqarah sama Al Imran, satunya lagi cuma baca surat Al-Baqarah. Ketika dimulai, mereka sama-sama mulai, tapi ketika mengakhiri, yang satunya sampai Al Imran, yang satunya cuma sampai Al-Baqarah. Mana yang lebih abdul? Maka dikatakan oleh uh, ulama tersebut yang lebih abdul itu adalah yang baca Al-Baqarah. Karena apa? Dia membacanya dengan cara pelan, artinya apa? Dia meresapi artinya. Sedangkan yang baca Al-Quran langsung Al-Baqarah sama Al-Imran. Memang lebih banyak ayat yang dibaca. Tapi tanpa merenungi, tanpa meresapi. Yang merenungi dan meresapi lebih afdol. Yang membaca Al-Baqarah saja tanpa Al-Imran itu lebih afdol dalam satu waktu. Itu, itu maksudnya. Qultu wa inna ma sara al-Baqarah aktsaru fadlan ma'anna al-akhar qara mithlahu nahwan min marrataini likauni Al Baqarah kana aktsara tadabburan wa tartilan dalla ala zalika istighraquhu bi qira'atiha zalikal waqt alladhi qara'a fil akhir al-Baqarah al-Imran. Sedangkan kenapa kok dijawab yang membaca Al-Baqarah saja itu lebih baik? Karena yang membaca surat Al-Baqarah itu memang lebih sedikit. Akan tetapi direnungi, diresapi, berusaha memahami artinya lebih baik daripada yang tidak direnungi dan tidak diresapi walaupun lebih banyak ayat yang dibacanya. Fakat tabayyana laka anna tadabbur wa tafahum huwal maksud. Maka dengan ini jelas sudah bagi kita semuanya bahwasanya yang penting dalam Al-Qur'an itu adalah berusaha memahami, mencermati arti daripada apa yang kita baca. Wallazi alaihil mu'wal fi hal walil Qur'anil Karim fa'alaika bihi rahimakallah maka itulah maksud dan tujuan utama daripada membaca Al-Qur'an maka hendaknya kalian melaksanakannya kata Ibnu Haddad semoga kita bisa melaksanakan semuanya dan semoga kita bisa membaca Al-Qur'an dengan mudah memahaminya dengan mudah merenunginya dengan mudah berusaha mencermati artinya dengan mudah dan semoga kita termasuk yang dibuka hati kita dengan Al-Qur'an mendapatkan keberkahan dengan Al-Qur'an dan semoga Al-Qur'an ini kita baca menular kebaikannya keberkahannya kepada keluarga kita sanak sanak sanak keluarga kita dan tauladan kita dan juga keluarga kita dan semua sahabat kita serta semua kaum muslimin. Dan semoga dengan pembacaan Al-Qur'an ini kita termasuk yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di pada mahsyar sebagaimana Nabi SAW telah bersabda pada pelajaran yang lalu bahwasanya di mana kalian berhenti di dalam baca Al-Qur'an disitulah derajat kalian di sisi Allah taala. Semoga kita termasuk yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisinya dengan kita membaca memba, banyak membaca Al-Qur'an dan semoga kita termasuk orang yang mengakhiri hidup kita dalam keadaan ketika ketika membaca Al-Quran ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ala salih al-fatihah